<clears throat> Amanah yang Allah berikan kepada kita yaitu amanah dalam bentuk al-aulad. <clears throat> Anak-anak kita, putra-putri kita. Bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang sudah dikaruniai anak Ketahuilah bahwasanya anak ini putra-putri kita ini adalah amanah di pundak kita. Maka kewajiban kita selaku orang tua <clears throat> ialah menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan melaksanakan bimbingan-bimbingan Islam, arahan-arahan Islam terkait dengan anak, terkait dengan putra-putri kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat dalam sebuah hadis yang masyhur dalam Bukhari Muslim <clears throat> dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing kalian secara penanggung jawab, secara pemimpin akan ditanya akan urusan dia, raiyahnya dia. Beliau mengatakan, "Warrajulu ra'in fi ahli baitihi." wa mas'ulun an ra'iyatih. Dan seseorang itu sebagai ra'in pemimpin menanggung jawab pada keluarganya. Dan dia akan ditanya akan itu semua. Kata-kata ahlun meliputi istrinya, pasangannya. Kata-kata ahlun meliputi anak-anak dia. Maka dia ditunjuk sebagai seorang ra'i penanggung jawab pemimpin di bawah dia ada orang-orang yang dia pimpin ini merupakan amanah dia barakallahu fikum <clears throat> ikhwan fillah seperti yang diutarakan di awal seseorang muslim yang amin yang betul-betul amanah dalam bab ini dia akan betul-betul menjalankan melaksanakan bimbingan-bimbingan Islam terkait dengan anaknya. Supaya itu anak betul-betul menjadi anak yang sah dan salihah, dzurriyyatun salihah. Di sini ada beberapa upaya <clears throat> bimbingan-bimbingan yang disebutkan dalam Islam terkait dengan al-aulad supaya kita betul-betul bisa dan telah menunaikan amanah dengan benar. Yang pertama ialah <clears throat> ikhtiar al-um. Yang pertama memilihkan ibu yang baik. Memilihkan ibu yang salihah. Supaya nanti terlahir daripadanya putra putri yang juga salihah. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan dalam sabdanya tungkahul mar'atu li arba'in wanita dinikahi karena empat perkara dikarenakan kecantikannya karena harta bendanya karena keturunannya karena agamanya fadhfar bidzati din tarifat maka carilah wanita yang memiliki agama yang salihah kalau tidak akan binasa Juga terkait dengan seorang laki-laki seorang suami. Rasul mengatakan dalam sabdanya Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu Fasawijuh <clears throat> illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad 'arid. Beliau mengatakan kepada para wali-wali wanita, orang-orang tua wanita, apabila telah datang kepada engkau pada kalian laki-laki yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya maka nikahkan dia dengan putrimu kalau tidak kamu lakukan akan maka akan muncul fitnah yang besar dan kerusakannya merata di muka bumi ini dimulai dari mencari pasangan dipilihkan ibu yang salihah dipilihkan ayah yang soleh ini sebagai bentuk upaya mengemban amanah terkait dengan anak. Sehingga ini anak begitu dia lahir, dia terbimbing, terdidik, tumbuh kembang di tengah-tengah orang tua yang soleh, bapaknya soleh, ibunya solehah. Ini yang pertama. <clears throat> Yang kedua ialah barakallahu fikum ikhtiar al-ismil hasan lahu. <clears throat> Memilihkan nama yang baik untuk dia. Memilihkan nama yang baik untuk dia. Dalam Islam barakallahu fikum nama perkara yang sangat penting. Menunjukkan kecondongan seseorang tersebut. Apakah dia orang yang soleh, orang yang soleh, orang yang baik, maka dia akan memberikan untuk anaknya nama-nama yang soleh. Atau dia orang yang jelek, maka akan nampak kemana arahnya, kemana kecondongannya dengan nama yang dia berikan untuk anak tadi. Dalam Islam ada nama yang paling Allah cintai. Ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Dua nama yang paling Allah cintai. Juga termasuk nama-nama yang barakah, nama-nama para ambiya wal mursalin diperbolehkan untuk bernama dengan nama mereka, nama-nama para malaikat yang mulia, nama-nama orang yang salihin dari pendahulu-pendahulu yang ada. Barakallahu fikum. Ini semuanya termasuk amanah untuk sang anak. Dikasih nama yang terbaik. Yang putri juga demikian, dikasih nama yang baik. Fungsinya barakallahu fikum ialah ketika itu anak dipanggil oleh orang tuanya, dipanggil oleh familinya, dipanggil oleh kerabatnya, dipanggil tetangganya, temannya, kaum muslimin dia akan merasa bangga dengan nama tadi. <clears throat> dia akan tersanjung dengan nama tadi Barakallahu fikum. Namamu siapa? Abdullah. Namamu siapa? Abdurrahman. Luar biasa. Namamu siapa? Muhammad. Namamu siapa? Ahmad. Wahakala. Namamu siapa? Aisyah. Yang ini Fatimah. Ini Khadijah. Ini Maryam. Luar biasa. <clears throat> Sehingga bukan sekedar, sekedar nama. Tapi nama itu ada muatannya. Pertanda orang tua kamu baik. Orang tua kamu tuh soleh Ngasih nama kamu ah, Memberikan nama kepada kamu Nama yang baik Anak pun juga merasa tersanjung Terpuji dengan itu semuanya Tidak terbebani Dengan nama yang jelek Atau nama yang menyimpang <clears throat> Ini bentuk amanah kepada seorang anak Sekali lagi bukan semata-mata nama Tapi nama itu menunjukkan kecondongan orang tua Saya bayangkan Barakallahu fikum bagaimana itu anak perasaannya ketika dikasih nama oleh bapaknya dengan nama jahanam. nah, <clears throat> sebagian pihak ketika anaknya mau lahir <clears throat> ada yang kadang membaca Al-Qur'an nah, dengan e, keyakinan begitu itu anak keluar maka kalimat terakhir yang terucapkan itu sebagai nama anaknya ada yang demikian. Lagi baca Al-Quran, itu lagi persalinan, tahu-tahu, eh keluar pas membaca jahanam. Khas namanya jahanam. <clears throat> Ketika itu dipanggil sama orang lain, akan terasa bagaimana psikologis dia. Jahannam, jahanam, jahanam, nam, sirnam, jahanam gitu. Kamu tahu nggak nama arti jahanam? Apa itu? neraka jahanam. Naudzubillah. Beban bagi sang anak. Sehingga dalam Islam dianjurkan sangat untuk merubah nama. Nama-nama yang tidak syar'i, nama-nama yang mengandung unsur kesyirikan. Hah? Barakallahu Dirubah. Nama-nama yang mengandung makna yang kurang baik dirubah. Nama-nama yang mengandung unsur kecondongan-kecondongan kepada orang kufar dirubah dirubah. Namamu siapa? Robert. Masya Allah ya akhirnya namanya orang kufar. Halas antum sekarang namanya Ubaid. Diganti. Hah? Nama kamu siapa? David. Halas antum namanya sekarang Hafid. Hakala. Namamu siapa? Yohanes. Duh, ini namanya orang kufar kafe, Halas namamu Yunus. Wah, <clears throat> ini penting termasuk dalam bab amanah anak. Barakallahu fikum. Dan yang terpenting daripada itu semuanya khonaftina azakumullah ialah mentarbiyah putra-putri kita dengan tarbiyah Islamiah, Dengan tarbiyah Islamiah, pendidikan Islam. Islam yang benar seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarbiyah akidah ditarbiyah akidah dia tauhidnya dia keimanan dia prinsip dia tarbiyah ibadah diajari ibadah yang benar amal soleh yang benar ketaatan yang benar tarbiyah akhlakiyah adabiyah dikasih akhlak ditarbiyah akhlak adab muamalah dan yang lain-lainnya dari semua aspek agama yang mulia ini dari mulai perkara yang sangat urgent yang sangat prinsip sampai perkara-perkara ada dia keseharian. Targetnya hanya satu, menyelamatkan mereka semua dari api neraka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ahlikum dua macam yang, yang, diterangkan sebelumnya istri dan anak-anak. Diminta untuk menjaga mereka semua dari api neraka. Dalam tafsir disebutkan dengan cara diajarkan kepada mereka bimbingan-bimbingan Islam, ta'alim diniyah, bimbingan-bimbingan agama disampaikan kepada mereka bimbingan ketaatan, ketaatan kepada Allah, diperintahkan untuk mengerjakan yang baik, meninggalkan perkara yang mungkar. Tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islamiyah dengan target ku anfusakum wa ahlikum nara. <clears throat> Barakallahu fikum. Ini adalah amanah di pundak kita terkait dengan anak-anak. Maka kewajiban orang tua mentarbiah mereka. Dan tarbiyahnya harus tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah diniyah, bukan tarbiyah duniawiyah. Bukan tarbiyah duniawiyah. Tarbiyah diniyah. Tarbiyah diniyahnya harus diniyah Islamiyah, bukan sebarang agama, agama Islam. Tarbiyah Islamiyahnya harus tarbiyah Islamiyah ala sunnah sesuai dengan bimbingan-bimbingan sunnah. Tarbiyah sunniyah Islamiyah sunniyah dalam semua aspek kehidupan tadi dalam perkara akhlak, perkara akidahnya sampai perkara muamalahnya para dan ini perkara yang panjang. Barakallahu fikum. <clears throat> Uh, sebagai upaya orang tua menunaikan amanah terkait dengan putra putrinya terkait dengan bab tarbiyah. Ada perincian berikutnya yang harus sampai yang harus diperhatikan oleh orang tua. Yang pertama ialah ikhtiar al-madaris at-tarbawiyah memilihkan lembaga-lembaga tarbiyah yang bagus yang baik. Yang dibahas sisi agamanya bukan dunianya. Yang dibahas agamanya benar sesuai dengan bimbingan Islam sunnah dan satu-satunya yang sesuai dengan persyaratan ialah tarbiyah salafiyah. Ada lagi yang lain dipilihkan lembaga-lembaga salafiyah, lembaga-lembaga uh, al-sunnah yang betul-betul mendidik putra-putri kita dan kaum muslimin dengan tarbiyah salafiyah sahihah. <clears throat> yang kedua, ikhtiar al-mudarrisin <clears throat> wal mudarrisat. Dipilihkan mudar dan mudarrisahnya. Guru-guru dia, pengajar-pengajar dia yang mengajari dia agama ini. Dipilih dipilah. Yang pertama tentu dia setia seorang muslim. Yang kedua tentu Islam di atas sunnah. Yang ketiga itu mudaris memiliki ilmu, dua ilmin, punya ilmu pemahaman ilmu tentang masalah agama dengan dengan benar. Zu khuluqin hasan, itu guru memiliki akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Tentunya dengan akidah yang benar, manhaj yang sahih. <clears throat> Dipilihkan. Supaya ini guru, ini mudaris, ini mudarisah betul-betul membimbing anak-anak dia nanti dengan tarbiyah sahihah, bukan semata-mata ilmu tapi amalan juga. Ilmu disampaikan, akidah diajarkan, akhlak diajarkan, semuanya ilmu dan amal sekaligus. <clears throat> Sehingga memilih al ikhtiar al-mudarrisin al mudarrisat. <clears throat> Dipilihkan barakallahu fikum guru-guru. Yang berikutnya lagi ialah ikhtiar as-sohbah. <clears throat> Kita harus memilihkan sahabat-sahabat yang baik untuk anak kita. Ini penting terkait dengan pertemanan, ter terkait dengan persahabatan, sangat-sangat menentukan kondisi anak sehingga diarahkan untuk berteman dengan teman-teman yang baik, teman yang saleh dan salihah, teman-teman yang memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, teman-teman yang menyemangati dia untuk belajar din, menyemangati dia untuk mentaati Allah Azza wa Jal dipilihkan teman tadi. Hmm, sama yang ini nak, sama yang ini, jangan sama ini, jangan sama ini, jangan sama ini. Wah, <clears throat> ini Semuanya tanggung jawabnya orang tua, amanah terkait dengan anak. Ikhtiar suhbah as-salihah dipilihkan sahabat-sahabat yang salihah, sahabat-sahabat yang baik. <clears throat> yang berikutnya lagi yang penting diperhatikan bagi orang tua ialah ayyakuna qudwatan li auladi ini orang tua dianjurkan sangat untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. <clears throat> Ini sangat penting terkait dengan bab tarbiyah aulad. Sebagai kuduah uswah hasanah bagi anak-anaknya. Kalau tidak akan rusak tarbiyah tersebut. Ini penting. Jangan sampai barakallahu fikum sebagai orang tua yang berupaya untuk melaksanakan amanah anak ini menyemangati anak untuk mentaati Allah. Bapaknya malas. Tidak jalan. <clears throat> Menyemangati anak untuk Tolapul ilmi. Mengkaji, mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Semangat untuk Tolapul ilmi. Bapaknya tidak pernah taklim. Sibuk dengan urusan dunianya. Atau semisalnya. Rusak menyemangati anak terutama yang laki-laki untuk hudur al-jamaah wal jumah menghadiri jamaah dan jumatan berjamaah dengan kaum muslimin yang lain. Bapaknya nggak pernah nongol, nggak pernah kelihatan berjamaah dengan kaum muslimin yang lainnya. Rusak. Akan merusak tarbiyah tadi, akan merusak uh, pandangan dan persepsi anak tadi. Jangan salahkan ketika mereka membangkang. Jangan salahkan ketika mereka menolak. Jangan salahkan ketika mereka tidak mau lagi ditarbiyah dengan tarbiyah diniyah yang sahih. Di antara asbabnya orang tua. Orang tua. Apalagi ketika sang orang tua tadi memberikan contoh, contoh yang jelek, uswah sayyi'ah. Jangan salahkan ketika anak-anak kamu mencontoh. Waalaikumsalam. <coughs> Mohon maaf aja. Orang tuanya Masya Allah dekan. Demen banget sama yang namanya sigaret ini kamu masih kecil ya jangan begini ini untuk orang tua yang sudah besar kamu jangan ya mungkin ketika masih kecil begitu dia mulai ke besar Bi, sudah besar <laughs> eh? kan begitu Bi, sudah besar eh? <clears throat> sudah besar. Jangan salahkan kamu sehari habis satu dua tiga apa namanya ini? Hah? Batang. Dia satu namanya satu ya kecil ini. Hah? Satu bungkus. Jangan salahkan engkau satu bungkus dia satu slop. Namanya anak. Allahul musta'an. Sangat penting terkait dengan bab terbiah. Orang tua harus kuduatan li auladi. Harus menjadi percontohan bagi anak-anaknya. <coughs> Barakallahu Ibunya atau uminya keluar rumah dengan tabarruj. Jangan salahkan ketika anak kamu juga tabarruj. Uminya keluar rumah dengan menampakkan auratnya. Jangan salahkan ketika putri kamu juga demikian. Ya, keluar rumah biasa dengan laki-laki yang lain berbincang-bincang, bercengkrama dan segala macamnya. Jangan salahkan ketika putri kamu lebih daripada itu. Barakallahu Maka harus jadi kedua salihah. <clears throat> Ini semuanya adalah upaya-upaya bimbingan-bimbingan Islam supaya kita sebagai orang tua bisa menunaikan amanah terkait dengan putra putrinya. <clears throat> Sehingga ini poin-poin yang sangat penting. Baru setelah itu terkait dengan amanah terkait dengan urusan-urusan dunia duniawiyah mereka. <clears throat> Kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada keluarga. <clears throat> menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya, mencukupi mereka terkait dengan urusan duniawiyahnya itu pun harus dari yang halal halalan thayyibah. Berikan nafkah, nafkah yang thayyibah, nafkah yang halal. Ini yang paling penting. Dan ini pahalanya sangat besar, pahala yang sangat besar. Nafkah atau memberikan nafkah kepada keluarga itu lebih utama, lebih afdal daripada engkau berinfak fi sabilillah untuk jihad fi sabilillah. Lebih afdal uh, daripada engkau berinfak untuk membebaskan budak. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW <clears throat> menanyakan, Ya Rasulullah, indi dinar. Saya punya uang satu dinar ya Rasulullah. Kepada, kepada siapa? Kepada apa saya, saya berikan? Dia mengatakan anfiqhu ala nafsik. Kamu pakai untuk menafkahi diri kamu sendiri. Indi akhar, sepunya yang lainnya Rasulullah. Dia mengatakan anfiqhu ala ahlik. Nafkahkan untuk keluarga kamu. Indi akhar, sepunya yang lainnya Rasulullah. Beliau sebutkan yang terdekat yang terdekat lagi. Setelah belum mengatakan anta araf, kamu lebih mengerti kemana itu. Kamu berikan, kamu infakkan. Dalam lafaz hadis yang lain beliau mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi riqab wa dinarun anfaqtahu fi ahlik afdaluha dinarun anfaqtahu ala ahlik sebuah uang, apa, apa, uang atau dinar nah, harta benda kamu infakkan untuk sabilillah harta benda kamu infakkan untuk membebaskan budak harta benda untuk yang lainnya dan harta benda yang kamu infakkan untuk keluarga kamu yang paling afdal itu yang kamu infakkan untuk keluarga kamu. <clears throat> Ini juga amanah. Dosa besar barakallahu fikum seseorang laki-laki atau kepala rumah tangga atau orang tua yang menyia-nyiakan anak-anaknya, menyia-nyiakan keluarganya, <clears throat> nggak diberi nggak diberi diberi nafkah yang cukup. Padahal dia mampu. Rasul mengatakan dalam sabdanya kafa bil mar'i ithman man ya'ul. Man ya'ul. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa. Dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung. Man ya'ul itu iyal. Namanya iyal, keluarga yang kamu tanggung, istri kamu, anak-anak kamu. Mungkin juga yang lainnya lagi, orang tua kamu, family-family kamu yang kamu tanggung sebagai sebagai orang-orang yang kamu tanggung, kamu menyanyiakan mereka dikatakan berdosa. Sehingga e, amanahnya sangat luas. Yang paling penting, yang terpenting adalah amanah terkait dengan tarbiyah Islamiyah. Dikatakan targetnya ialah ku anfusakum wa ahlikum nar. Dengan tanpa melupakan amanah terkait dengan urusan duniawiyah mereka tapi dicarikan yang halal halalan thayyiba. Yang halal halalan thayyiba. Cukupi keduniaan mereka dari nafkah-nafkah yang halal, yang taiba. Selebihnya arahkan mereka dengan tarbiyah, tarbiyah Islamiyah. Targetnya kita bukan menjadikan anak kita ini anak yang kaya raya. Itu sudah ditetapkan dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jalla. Targetnya kita mengarahkan anak kita menjadi anak yang solehah hmm? Selamat di dunia dari penyimpangan-penyimpangan Dari dari dosa-dosa kemukaran-kemukaran, Selamat nanti di malam kiamat dari nerakanya Allah Azza wa Targetnya Ku anfusakum wa ahlikum nara Dengan poin-poin tadi Barakallahu fikum Yang saya utarakan secara global dari mulai memilih ibunya ah, Namanya Eh, tarbiyahnya dan poin-poin yang saya sebutkan tadi <clears throat> ini sangat penting sekali untuk perhatikan barakallahu fikum. <clears throat> Sekali lagi itu telah amanah di pundak-pundak kita masing-masing. Putri kita sendiri, putra kita sendiri. Apalagi kalau sudah dibebani amanah yang berikutnya mengurusi putra-putrinya orang. Ini lebih berat lagi urusan. Kita punya anak amanah di pundak kita terkait dengan anak-anak kita tadi. Ditambah lagi ketika kita barakallahu fikum diberi amanah untuk mengurusi putra putri orang lain. Maka harus betul-betul ditunaikan dengan sebaik-baiknya dengan tarbiyah Islam yang benar. Barakallahu fikum. Nah, ini semuanya secara global barakallahu fikum sebagai mukadimah. Nanti pada tema intinya apa tema nanti nanti pagi? Hah? Apa kawan? Kala orang tua? Enggak. Nah, kala orang tua mengabaikan anaknya. Yang ini kan terkait dengan poin-poin supaya kita bisa, bisa eh, e, menunaikan amanah dengan benar. Nah, nanti akan kita rinci dengan lebih rinci lagi kala orang tua mengabaikan anaknya saya tuh baca arahnya ini orang-orang tua yang nggak punya amanah ini eh, orang-orang tua yang tidak amanah terkait dengan anak-anak ini akan lebih dirinci poin-poinnya supaya kita mewaspadai satu sisi kita bisa terbimbing dengan bimbingan Islam betul-betul menunaikan amanah yang di pundak kita terkait dengan anak-anak Nanti sebagai upaya waspada dari segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa amanah terkait dengan anak-anak. Kala orang tua mengabaikan anak-anaknya. Poin-poinnya apa saja bentuk-bentuk e, eh, pengabaian tadi itu dan apa dampak-dampak negatifnya. Ini penting untuk kita kaji lebih lanjut insyaallah taala untuk kita waspadai ketika bukan jadi satu yang ini bimbingan-bimbingan Islamnya yang ini warning-warningnya insyaallah taala pada kesempatan nanti jam 9 <clears throat> ya Allah setengah sepuluh, ya Allah jam sepuluh. ah lama ya Allah nah gitu ya nah, ini ilmu roja atau ilmu apa ini al semudah mungkin insyaallah taala sementara cukup namun juga tausiah jangan panjang-panjang perasaan sudah hampir setengah jam lebih ya. Insya Allah cukup untuk pagi hari ini Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi insya Allah di sisi yang kedua Dengan tema yang dimaksud Sementara cukup Naktafilahuna subhanaka bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih Fadlalu hafizakumullahu ta'ala